Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 taala. Demikian juga mendapatkan surga, mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itu adalah jannah, adalah surga yang diwariskan untuk kalian dengan sebab apa-apa yang kalian lakukan. Demikian juga ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan bahwa al-jannah surga Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar kenikmatannya yang sering disebutkan di dalam khutbah-khutbah ya Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an demikian juga dalam hadis tentang sifat-sifatnya Insya Allah didapatkan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebab amalan kita lakukan di dunia ini. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Oleh karena itu penting untuk kita perhatikan amalan-amalan yang kita ketahui tidaklah diterima kecuali dengan ikhlas demikian juga mutabah mengikuti sunnah Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak Nabi menyebutkan amalan-amalan yang akan Allah balas baik amalan-amalan dari rukun-rukun Islam yang disebutkan dari sholat, zakat, puasa, haji demikian juga yang lain dari sedekah juga diharapkan di situ amalan-amalan yang kita harapkan Allah terus mengalirkan kepada kita setelah kita meninggal. Ini juga kita hendaknya perhatikan. Kita juga perhatikan amalan-amalan yang Nabi SAW telah sebutkan, telah telah gariskan bahwa di situ ada amalan yang terus mengalir kepada kita semua, insya Allah. Walaupun kita sudah meninggal, sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburan, dan itu terus mengalir bagi kita. Di antara hadis yang jelas <clears throat> yang Nabi sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu yang dibawakan oleh Imam Muslim demikian juga yang lainnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idama ta ibnu adam in amalhu illa min salas apabila meninggal ibnu adam anak keturunan Nabi Adam alaihissalam terputus amalannya kecuali dari tiga Kemudian Nabi menyebutkan sedekah jariah sedekah yang terus mengalir pahalanya Demikian juga eh, al ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat padanya. Kemudian waladun saleh yatu lahu. Anak yang soleh mendoakan dia. Maka di antara amalan-amalan yang diharapkan terus mengalir kepada hamba tersebut walaupun dia sudah menghadap Allah Swt. Ini juga anda yang kita perhatikan amalan-amalan yang diharapkan terus mengalir walaupun kita sudah menghadap Allah Swt. Dan di situ ada hadis yang dibicarakan oleh para ulama <clears throat> Dan itu adalah makanul istihad, tempatnya istihad bagi seorang alim, orang punya ilmu ataupun mungkin tolabatul ilm, para penuntut ilmu. Apakah itu sahih ataukah dhaif? Yang mana di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazar, demikian juga Imam At-Tabrani, demikian juga yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan sab'atun yajri lil abdi ajruhunna ba'da mautih wa huwa fi qabri. Ada tujuh macam amalan mengalir pahalanya bagi seorang hamba. Tujuh amalan yang terus mengalir pahalanya bagi hamba tersebut ba'da mautih setelah dia meninggal, setelah kematian dia, wa huwa fi qabri dan dia di dalam kuburannya. Dalam keadaan dia di dalam kuburannya. Hadis ini <clears throat> nanti akan kita sebutkan di sana oleh Syekh Albani rahimahullah dan sebagian ulama mendaifkan hadis tersebut. Wafi dori dan dalam penglihatan kita insya Allah hadis itu doif. Sebagaimana dilakukan para ulama yang lainnya. Karena di situ ada rawi namanya Muhammad bin Ubaidillah al-Arusmi. Beliau ini adalah doif. Bersama dengan itu menyelisih yang lainnya. Beliau berguru di hadapan seorang ulama Kota Dah binti Amah Abul Khattab As-Sadusi yang beliau ini sebutkan akmah yaitu buta sejak kecil. Walaupun disebutkan beliau itu rumia bil kodar, Ya, sebagian ulama berpendapat beliau punya pemikiran qadariyah. Tapi para ulama menyebutkan bahwa di zaman mutaqaddimin mereka mempunyai kejujuran, demikian tidak berlebih-lebihan di dalam bid'ah tersebut. Sehingga di antara mereka ada yang disebutkan min ruknun min arkanil hadis, termasuk dari pokok dari pokok-pokoknya hadis. Walaupun mereka mempunyai pemahaman bid'ah. Seperti Al-Imam Al-Amas ya. Maka demikian beliau sebutkan demikian. Demikian juga <clears throat> yang lainnya dari para ulama di antaranya kota Dahi. Dan mereka menyebutkan kalau kemudian hadisnya Amas, demikian juga hadisnya Kota Dah tidak dimasukkan di dalam kitab-kitab sahih, maka akan banyak di situ hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ditinggalkan sehingga mereka mengambil hadis-hadis para ulama tersebut karena mereka adalah ruknun min arkanil hadis. Nah, ini dibicarakan di pembahasan jarh tadi. <clears throat> maka Imam Qatadah ini belum punya murid yang banyak. Bahkan disebutkan Qatadah ini Rasulullah taala seorang tabi'in termasuk tingkatan yang kedua atau ranking yang kedua istilah kita dari murid-muridnya Anas Malik radhiyallahu Anas Malik termasuk sahabat yang paling akhir meninggal yang ada di Basrah. Selain yang paling akhir disebutkan Abu Tufail, Amr bin Wasilah radhiyallahu Ini yang paling akhir meninggalnya dari para sahabat. Namun di Basrah yang paling akhir meninggalnya adalah Anas Malik. Beliau punya murid yang banyak karena umurnya panjang, maka ini menjadi sebab dan antara sebab-sebab diambil ilmunya. Seperti contohnya <clears throat> di situ ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga di situ ada Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita perhatikan berapa banyak hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan kepada kita semua. Bahkan beliau termasuk dirwatul khufat, puncaknya dari para penghafal hadis. Sebagaimana oleh Al-Imam di buku beliau, Al-Muqidah bahwa al-khufat Bakot, para penghafal hadis itu bertingkat-tingkat. Wa dan paling puncaknya adalah Abu Hurairah Kenapa demikian? Di antara sebabnya di antara sebab-sebab diambil ilmunya karena beliau ini <clears throat> padahal Abdullah bin Amr bin As juga seorang sahabat yang bahkan diakui oleh Abu Hurairah beliau itu mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi Tapi kenapa hadisnya Abu Hurairah lebih banyak disebutkan di antara sebab yang beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah dan itu tempat ya orang-orang mendatangi Masjid Nabawi, kemudian berguru di hadapan para sahabat yang ada di situ. Ini tempatnya ilmu. Kemudian juga disebutkan <clears throat> Ya, beliau menyibukkan dengan menuntut ilmu. Demikian juga menyebarkan ilmu. Ini antara sebab di antara sebab-sebab diambilnya ilmu. Adapun Abdullah bin Amr bin As, maka beliau mengikuti bapaknya, Amr bin As di Mesir. Jarang orang mungkin melakukan rehlah menuju tempat tersebut. Dan beliau menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi mengatakan ati abaka madam Ikuti bapakmu, taati bapakmu ini Amr bin As selama dia itu masih hidup. Dan ini pembicaraan panjang juga. Kan dalam fitnah berikutnya, berikutnya, berikutnya ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu majma'in, maka Amr bin As radhiyallahu anhu bersama dengan bapaknya Amr bin As <clears throat> radhiyallahu anhu majma'in. Ini diantara sebab diambilnya ilmu adalah itu. Ini tempat di situ tempat pengambilan ilmu. Demikian juga orang yang bersungguh-sungguh berkecimpung dengan ilmu itu diantara sebab diambil ilmunya. <clears throat> Maka kota dah ini beliau termasuk murid-muridnya Anas Malik radhiallahu Dan mereka para ulama seperti Ibnu Rajab di Syarah Ilal At-Tirmidzi Ma'amul Haq di situ disebutkan oleh beliau di antara asbatun nas orang yang paling kuat, paling kokoh dari murid-muridnya Anas Malik yang pertama adalah Imam Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Abu Bakar. Ini yang paling kuat. Kemudian yang kedua adalah Qatadah bin Di'amah ini, kemudian yang ketiga adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani. Walaupun Sabit bin Aslam rahimahullah berguru di hadapan Anas Malik selama 20 tahun. Tapi disebutkan oleh para ulama beliau masih kalah dengan Imam Az-Zuhri. Walaupun tidak lama ya berguru di hadapan Anas Malik. Tapi karena beliau punya idaka, punya kecerdasan, demikian juga kesungguhan, demikian juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala disebutkan beliau adalah orang paling kuat dari murid-muridnya Anas Malik. Ya, ini pembicaraan ini penting juga karena pembagian menjadi asbatun nas, orang yang paling sikoh dan sebagainya dari fulan ini nanti sangat bermanfaat ketika terjadi tarjih. Hadis ini diriwayatkan dalam keadaan mutasil sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Hadis ini diriwayatkan umpamanya dalam keadaan mungkotik terputus. Maka disitulah nanti fungsi mana yang lebih kuat hafalannya, maka itu didahulukan. Ini pembahasan permasalahan mustalah hadis. Maka di antara murid Anas Malik <clears throat> yang Paling sikoh yang nomor dua adalah Qatadah. Imam Qatadah Rasulullah punya murid yang banyak. Ketika Muhammad bin Ubaidillah Al-Arusmi ini meriwayatkan suatu hadis yang ternyata akronnya teman-teman yang tidak meriwayatkan hadis ini bersamaan dengan itu dia itu doaif. Bagaimana ini sekarang? doaif menyelisih teman-temannya yang lebih sikoh. Dikatakan apa? Dikatakan mungkar. Tapi kalau kemudian sikoh orangnya terpercaya menyelisih teman-temannya yang dia itu lebih sikoh atau lebih banyak jumlahnya. Hafalannya sama, lebih banyak tapi jumlahnya. Dikatakan apa? Ya, kalau dia itu sikoh menyelisihi sikoh yang banyak, baik dia itu lebih kuat hafalannya. Ya, jadi sikoh menghadapi hafid atau sikoh menghadapi tiga orang sikoh, sikoh, sikoh, sikoh. Makanya dikatakan apa? Dikatakan dengan syak. Ya, dikatakan nyeleneh. Seperti hadis saya mungkin menghukumi hadis tahrik ini menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud dengan syad, dengan apa? Dengan nyeleneh, dengan aneh. Walaupun Syekh Albani berpendapat bahwa apabila dia itu sikoh membawa suatu khobar yang baru, maka dia itu adalah makbul diterima. Ini pembahasan tentang masalah mustalah. Maka ketika Muhammad bin Ubaidillah ini membawakan suatu hadis dari gurunya dari Qatadah teman-temannya tidak menyebut hadis ini bersamaan dengan itu dia ini al arusmi ini dalam badan doif maka dikatakan hadis ini mungkar ya hadis yang kita bawakan sedang kita bicara ini ya kita mata sabun yajri lil abdi ajruhuna ini sebenarnya menghukumi hadis itu adalah mungkar dengan sebab rawi tadi ya tetapi si Albani Ramadhan belum bawakan penguat-penguat yang lain seperti di antara hadis tadi hadis dalam saya Muslim tadi Hadis Abu Hurairah, Idama, mata ibnu Adam kota malu ila min salah." Sehingga menjadi kuatlah hadis itu sehingga boleh menghasankan, jadi hasan di Dan hadis-hadis seperti ini dan hadis yang kita bicarakan ini secara makna adalah benar, secara makna itu adalah sahih. Ya. Dan ulama-ulama yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang kemudian mereka sampai berpendapat itu adalah hasan li dikumpulkan dalam suatu buku itu sangat penting. Ya, itu sangat penting sehingga kita perhatikan kalau seorang mendalami hadis yang biasa kita dengar, yang biasa kita hafalkan seperti buku yang kecil apa itu? Yang dikumpul Imam Nawawi yang terkumpul di situ hadis-hadis sahih Arba'in an Berapa hadis? 42 hadis. Kalau kita perhatikan berapa banyak dari penuntut ilmu menghafal Arba'in an Berapa banyak para ulama yang menjelaskan mencarah Arba'in an Padahal di situ banyak arba'inat, 40 hadis yang sesuai para ulama Ibnu Sulam punya buku arba'in dan yang punya buku arba'in tetapi kita perhatikan arba'in anawiyah itu adalah buku yang paling banyak dihafal oleh para penuntut ilmu. Dijelaskan oleh para ulama, digali ilmunya. Demikian juga dijelaskan seperti merojab di buku beliau Jami'ul Umul Ulum wal Hikam. Padahal kalau kita perhatikan dalam buku Arba'in Anawiyah yang kecil itu di situ berapa banyak hadis tempat istihad. Bahkan sebagian ulama menghukum hadis itu adalah doif. Ya, dengan alasan yang sangat kuat. Tetapi karena hadis itu yang boleh kumpulkan terdapat, hadis-hadis yang penting walaupun mungkin sebagian ulama berpendapat adalah doif, yang adalah benar dan sangat penting. Seperti yang sering kita baca min husni islamil mar'i tarkuhu ma yakni. Setelah kita teliti dan teliti dari penjelasan para ulama, hadis itu doif. Di antara bagusnya seseorang ya tarkuhu malah yakni meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. bermanfaat. Hadis itu dhaif. ini mensahihkan. Karena Saudara Qurrah bin Abdurrahman ya yang hafalannya <clears throat> tidak terlalu kuat meriwayatkan dalam hadan kursa. Demikian juga hadis la darar la dirar. Maknanya sahih. Tadi juga yang pertama kita sebutkan min husni islamil mar'i tarku yakni. Maknanya adalah hadis ini adalah sahih dan sangat penting sekali. Demikian juga la doror wala diror. Ini juga dibicara hadisnya dan itu sahih. Demikian juga ishad fi dunya Allah, washad fima indallah yuhibbukan nas. Kan hadis itu juga dibicara juga para ulama. Demikian juga hadis salasun. Ya, disebutkan di situ Inna Allah tajawaza li an umati an salas. Sungguh Allah memaafkan untuk umatku tiga perkara. Ya, di antaranya adalah eh, al khata' wa nisyan wa mastufi alaih. Eh, di sini juga Dibicarakan para ulama, tapi mana adalah benar. Jadi dikumpulkan Imam Nawawi hadis-hadis walaupun banyak dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berdasarkan dalam 42 hadis itu, tapi di situ ada hadis-hadis yang tempatnya istiadat para ulama dan penting sekali beliau masukkan dalam buku itu ya dan sangat bermanfaat bagi kaum muslimin menjadi pokok-pokok dari agama kita. Demikian juga hadis yang kita bicarakan ini. Ya, hadis sabun yajri lil abdi ajruhuna wa huwa fi qabri ba'da mautihi. Walaupun di sini doif, tapi mana adalah sahih. Sebagai para ulama, saya pindah menjelaskan hadis ini. Allah taala demikian juga Syekh Abdul Musin Al-Abbad, Habibullah taala menyebutkan hadis ini. Ya, dan mana adalah benar. Walaupun tadi kita sebutkan saya bin mensahihkan, tapi itu tadi kita menghukumi ulama alam itu adalah hadisnya adalah doif, dan maknanya insya Allah adalah benar. Apa itu? <clears throat> Sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada tujuh amalan mengalir pahalanya untuk seorang hamba ba'da mauti setelah dia dia itu meninggal wa huwa fi qabri dan dia di dalam kuburannya ya disebut oleh Imam Al-Bazzar demikian juga Imam Tabrin dan yang lainnya bahkan Ibnu Majah juga mengeluarkan yang pertama Nabi menyebutkan man alama ilma seorang yang mengajarkan ilmu dan ini sesuai dengan hadis tadi hadis Abu Hurairah Idza mata ibnu Adam qatamalu ila min salas sadaqah jariyah wal ilmu yutafa'u bihi ini termasuk penguat ya, penguat dari hadis kita sebutkan ini. Man allama ilman, orang yang dia itu mengajarkan ilmu. Dan maknanya adalah benar, seseorang yang dia itu mengajarkan ilmu, walaupun dia meninggal maka amalan telah terus mengalir bagi dia tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan, saya bin Bas menyebutkan bukan hanya ilmu din yang mengajak kepada surat al-mustaqim, bahkan al ilmu yang tafawbih. Ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu dunia cara membuat pukis umpamanya. Mulai orang ini pandai. Bahkan Nabi menyebutkan di antara bentuk sedekah seorang mengajari. Mengajari orang yang tidak pandai, diajari sampai kemudian punya keahlian. Kemudian orang itu pun bekerja dengan ilmu yang dia ajarkan, maka orang mengajar mendapatkan pahala. Bahkan dalam urusan dunia. Atau mungkin mengajari bagaimana membuat bangunan ini dan itu dari perkara dunia, insya Allah juga termasuk dari apa yang mengalir padanya bagi dia tersebut. Adapun ilmu agama, maka ini jelas Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis mutawatir alaih, bahwa Nabi menyebutkan la hasada illa fi tidak ada hasad kecuali di dalam dua perkara. Di antaranya adalah man atallahu hikmatan fawa yakdi biha wa yu'allimuha. alaih dari sini, ya. Orang yang diberikan oleh Allah SWT hikmah, maka dia mengamalkan dengannya dan mengajarkannya. Di antara hikmah adalah ilmu. Ya ini, ini penting yang seorang mengajarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat yang diharapkan mengalir pada dia. Demikian juga ilmu-ilmu yang membawa kepada jalan istiqomah. Nabi menyebutkan ya, membawa kepada hidayah, menyebutkan dalam hadis kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Nabi mengatakan fa'allahi li ayyah Allah bika rajulan wahidan khairun laka min khumrun am. Demi Allah, untuk kemudian Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau rajulan wahidan satu orang saja. Ya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, bukan petunjuk sampai dia mengenal sunnah, Walaupun satu orang lebih bagus daripada humrun, bukan humur ya. Kalau humur itu apa? Itu keledai-keledai, jamak dari himar. Tapi ini humrun, ya ini merah. Naam, ya ini onta, onta merah, onta yang mahal. Lebih bagus dari harta yang mahal. Untuk memberikan hidayah dengan ilmu itu, seseorang lebih bagus dari harta yang sangat mahal. Ya, demikian juga yang lainnya. Ini yang pertama. Ini pembicaranya banyak tentang masalah ini. Dan disebutkan bahwa jalan asyirat al-mustaqim, jalan yang lurus memberikan petunjuk kepada orang kepada jalan yang lurus. Dikatakan jalan yang lurus itu apabila memenuhi lima syarat. Nah, secara ringkas oleh Ibnu yang pertama adalah dia itu adalah sahlah mudah. Jalan itu mudah. Dikatakan syirat mustaqim apabila dia itu mudah. Kemudian yang kedua adalah sawiyah dalam badan lurus. Kemudian berikutnya adalah maslukah bisa ditempuh. Kalau jalan itu tidak bisa ditempuh bukan dikatakan jalan al-mustaqim. Kemudian wasiah, luas, tidak boleh jalan itu jalan itu kemudian sempit tidak. Kemudian musilah menyambung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan sirat al-mustaqim. Kemudian Nabi menyebutkan yang kedua <clears throat> setelah disebutkan man alama ilman, berikutnya adalah man ajro nahrun. Orang dia itu mengalirkan sungai dengan sebab dia itu menggali sungai atau mengalirkan sungai tersebut menghubungkan kepada tempat yang lainnya orang mengambil manfaat padanya ini termasuk pahala yang terus mengalir walaupun dia itu meninggal disebutkan oleh para ulama bahkan sampai sekarang disebutkan bekas-bekasnya Ain Zubaidah Ain itu mata air Zubaidah bangunan masih ada di Mekah kalau orang sana mungkin ya melihat ini itu adalah bangunan yang dibangun oleh Zubaidah istri dari Harun Ar-Rasyid taala. Ini Harun Ar-Rasyid termasuk dari khalifah-khalifah Bani Umayyah, eh, Bani Abbasiyah. Ya, dari Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah jadi setelah Nabi meninggal kemudian ada Khulafa Ar-Rasyidin, yang Nabi menyebutkan adalah khilafah nubuah 30 tahun. Kemudian setelah itu ya diambil oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dan keturunannya. Ya dikenal dengan Bani Umayyah memerintah sekitar 100 tahun. Di antara khalifah yang paling bagus sebagian Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu diambil oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang dikenal dengan Bani Abbasiyah. Pemerintah sekitar 500 tahun, sekitar itu. Nah, bahkan lebih. Di antara khalifah yang mulia di situ namanya Harun Ar-Rasyid. Dia mempunyai istri namanya Zubaidah. Perempuan solehah disebutkan. Ketika dia melihat orang-orang haji atau orang-orang dalam perjalanan menuju Mekah dalam keadaan kesulitan, maka dia kumpulkan harta yang dia miliki. Maka dibangunlah di situ Ain Zubaidah. Ini mata air ya di dekat Mekah dibuat bangunan ya kalau kita mungkin seperti irigasi kemudian ada waduk dan sebagainya dialirkan sampai menuju Masjidil Haram di tempat-tempat seseorang ketika melakukan ibadah haji sehingga orang bisa apa mengambil air tersebut ya mengalir di situ dari mata air itu dialirkan sehingga orang kalau dalam badan safar mengambil dari air tersebut Ya, semua demikian. Ini termasuk pahala yang mengalir. Walaupun sekarang mungkin sudah tidak dipakai karena ada teknologi lebih bagus dan sebagainya. Tapi orang mengenal. Sebutkan guru-guru kita dulu menyebutkan ketika kita diaman, ini kisah waktu kita ada seorang soleh bermimpi. Dan mimpi ini tidak termasuk dari pengambilan hukum ya, tapi istiqnas saja untuk kita mengambil ibroh dan sebagainya. Ada orang yang bermimpi melihat Zubaidah ini setelah meninggal. Rahimahullah ta'ala. Ditanya bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah Allah mengampuni aku. Apakah dengan sebab engkau membangun ya air itu tadi, ya ini mata air tadi, irigasi tadi yang menghubungkan, bahkan beliau menyebutkan dari Baghdad sampai ke Mekah, dia mengatakan demikian. Tapi yang ada bekasnya sekarang adalah di sekitar Mekah, sehingga orang-orang Mekah bisa mengambil manfaat dari situ dulu, ya dulu. Apakah engkau diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu? Dia mengatakan tidak. Aku diampuni oleh Allah dengan dua rakaat yang aku lakukan ketika duha. Jadi sini para ulama menyebutkan bahwa ini penting amalan-amalan kecil yang terus-menerus. Jadi demikian. Yang kedua di antara amalan yang mengalir adalah tadi. Seseorang dia itu mengalirkan sungai. Yang ketiga, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam man hafara orang yang dia itu menggali sumur. Kita ingat hadis Imam Bukhari menyebutkan kisah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mahsuratun dalam badan dikepung oleh siapa? Oleh orang Farid, Bahkan beliau dibunuh oleh orang Farid, Ya, Sebutkan ketika beliau melakukan ini ketika banyak para sahabat melakukan ibadah haji ke Mekah sehingga Madinah sedikit dari sahabat yang ada. Mereka orang-orang Khawarij sekitar Mesir disebutkan mengepung mengepung Utsman bin Affan dengan dalih yang sampai sekarang ya dalih itu sampai sekarang ada yaitu apa dianggap melakukan kolusi korupsi nepotisme istilah mereka demikian karena yang yang menjadi penguasa itu dari keturunan ya dari kerabat Utsman bin Affan. Itulah yang dibesar-besarkan. Sehingga mereka kemudian mengepung Utsman bin Affan sampai kemudian terbunuh. Dan sebuah kisah yang banyak dan dan itu sebuah para ulama selain. Maka itu Imam Bukhari menyebutkan waktu itu ketika Utsman bin Affan dikepung, maka beliau menyebutkan yang dengan sebab beliau menyebutkan keutamaan beliau ini banyak di antara ya bahkan ada seorang sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar yang awalnya tertipu dengan orang Khawarij ini keluar. Ya, dan tetap orang Khawarij itu mengepung sampai kemudian beliau Utsman bin Affan terbunuh. Tapi orang-orang yang baik waktu itu keluar. <clears throat> Di antara Utsman bin Affan menyebutkan, bukankah kalian mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan, taro bi'ru rumah falul jannah." Barang siapa yang dia itu membeli sumur rumah, menggali sumur rumah, maka untuk dia itu surga. Mereka mengatakan, iya engkau yang yang menggalinya. Kemudian di antara mereka banyak yang kemudian pergi. Karena Nabi berarti telah menjamin beliau termasuk penghuni dari surga. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu menggali sumur rumah, rumah itu adalah Selain mengatakan itu adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika waktu ya tidak ada hujan ya atau sedikit air dijual dengan harga yang mahal. Sehingga Nabi menganjurkan siapa yang beli sumur ini untuk dia itu surga. Maka Utsman bin Affan beliau membelinya. Ini diantara hadis menunjukkan keutamaan orang yang itu menggali sumur atau membeli sumur untuk kemudian diinfakkan untuk kaum muslim. Dan sebagian menyebutkan seperti Imam Abu Bakar ibnul Arabi ya, dengan alif lam ibnul Arabi kalau Ibnu Arabi itu adalah pimpinannya ya Ittihadiyah, Wahdatul Wujud. ibnul Arabi kalau ibnul Arabi ini seorang ulama Sunnah Jamaah menyebutkan di bukunya Al-Awasim al kawasim. Ini perlindungan dari tikaman dari belakang. Disebut oleh beliau ini suatu faedah yang besar. Hukum asal seorang mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit sedekah bagaimana hukumnya? Termasuk haram. Kalau menyebut dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Kalau diyukum malhu ri'anas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan apa? Bil mani wal adha dengan man, dengan mengungkit-ungkit manan wal adha dan menyakiti orang yang diberi. Bahkan Allah menyebutkan membatalkan. Walaupun kita bertobat, apabila kita menyakiti orang yang kita beri atau mengungkit, maka bisa batal amalan tersebut. Tapi para ulama menyebutkan dalam bahasan ini, ketika dibutuhkan boleh. Tentu saja dengan niat yang benar, sebagaimana perbuatan Usman bin Affan Beliau menyebutkan hadis tersebut bukan untuk riak, bukan. Bukan berarti oh aku dulu pernah ini dan itu bukan, tapi beliau lakukan ini ketika dalam keadaan terdesak, ketika manusia dia mengepung beliau, bahkan sebelum beliau akhirnya terbunuh ya dan beliau bermimpi waktu itu bahwa akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau di siang hari tersebut ketika beliau meninggal membaca Al-Qur'an dalam keadaan puasa. Ya, jadi ketika dalam keadaan terpaksa boleh seseorang menyebutkan kebaikan yang dilakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Radhiallahu anhu. Bukan berarti untuk iya bukan. Tapi ketika dalam keadaan terjepit. Maka demikian, ini diantara keutamaan seseorang dia itu menggali sumur, kemudian diinfakkan ya air tersebut untuk orang lain. Kemudian berikutnya yang keempat Nabi menyebutkan <clears throat> man gorosa syajaron dikata yang lain nakhlan nakhlan itu korma kalau syajaron berarti pohon secara umum yang ini disebutkan waman zar'a zar'an barang siapa dia itu menanam suatu tanaman. Dia juga kekuatan berikutnya. Walaupun dia sudah meninggal, kadang di antara bapak kita atau mungkin yang masih mendatangi kakeknya dia tanam tanaman yang mungkin dia tidak akan dapatkan buahnya seperti durian atau mungkin rambutan ya kadang itu kan berbuah setelah 10 tahun dan semisalnya dia mengatakan mungkin aku nggak mendapatkan buahnya tapi aku berharap anak cucuku nanti memakan darinya maka insya Allah ini sampai ya sebagaimana hadis Nabi Sisi man gorosah gorosan orang yang dia itu menanam satu tanaman dan Nabi ini bukan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan ma zar ma ya-, zar zar'an au gorasa syajaran. Tidaklah seseorang menanam suatu tanaman. Illa ya, walau akalahu at-tair wal insan lebih bahimah, walaupun makannya itu burung ataupun orang ataupun bahimah. Illa lahu sedekah, kecuali untuk dia itu sedekah. Tidaklah seorang itu menanam ya, dengan suatu tanaman walaupun yang makan itu adalah burung ataupun orang kalau kita mungkin seperti padi dan sebagainya, burung makan ya, ya, atau bahkan mungkin sebagian yang orang butuh mengambilnya dari buah-buahan itu, kecuali dia itu sedekah. Ini diantara tahu orang yang menanam tanaman kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga sebagian ulama berpendapat, sebagian berpendapat di antara pekerjaan yang bagus itu adalah menanam tanaman. Karena apa? Sedikit banyak dia mungkin bersedekah, menanam padi, ya Kan tidak ada orang kemudian menghitung-hitung berapa yang dimakan oleh burung, enggak. Tapi dengan dimakan oleh burung itu termasuk sedekah yang dia tidak sangka-sangka. Sehingga sebagian berpendapat pekerjaan yang paling afdol itu adalah sebagai petani. Walaupun Ibnu Hajar belum menyebutkan ya di antara pekerjaan yang paling afdol itu adalah berjihad. Ya, mendapatkan ghanimah itu adalah hasil yang paling mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di antara amalan terus mengalir, <clears throat> Nabi menyebutkan adalah man bana masjidan, orang yang dia itu membangun masjid. Di sini jelas ya. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan beliau ini menyebutkan Utsman bin Affan menyebutkan hadis ini. Ya, nah, ini belum menyebutkan hadis potongan alih ini. Bahkan termasuk hadis yang mutawatir. Man bana masjidan Allah lahu apa? Baitan fil jannah. Barang siapa yang dia itu membangun masjid, Allah bangunkan untuk dia itu rumah nanti di surga. Bahkan sebagian seperti mengajar menyebutkan walaupun hadisnya sok doib ya, walaupun sebesar apa sangkar burung saja atau e, tempat ya telur burung saja. Tapi sesuai para ulama maknanya adalah benar. Ini walaupun sedikit dia akan mendapatkan kekuatan kekuatan tersebut. Sebagian orang, sebagian orang berpendapat hadis ini berarti manbana masjid ini berarti harus membangun dari awal dari pondasi sampai selesai. Ini barang membangun masjid berarti dari pondasi sampai selesai. Maka Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Kalau ini jelas, ini jelas ya. Tetapi apakah berarti yang lainnya tidak? mau ngasih pintu saja atau ngasih keramik saja, insya Allah dapat. Ya, sebagaimana janji tersebut. Disebutkan Pak Utsman bin Affan menyebutkan hadis itu karena waktu itu beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan banyak mengkritik ketika beliau membangun masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, masjid di zaman Nabi Nabi bagaimana? Nah, masjid di zaman beliau, ya, eh, yakni dasarnya itu dari apa? Dari rombel, dari pasir kan itu, dari tanah. Ya, jadi lantainya itu adalah pasir kan itu. Kemudian atapnya itu berupa apa? Berupa pelepah kurma kan itu. Di zaman Abu Bakar Siddiq tidak dirubah sedikit pun tidak berubah sedikit pun. Yang kita mengetahui kesungguhan Abu Bakar siddiq di dalam berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah. Di zaman Umar bin Khattab, sebagian dari <clears throat> karena beliau memerintah selama berapa 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman ditambah 2 tambah 10 12. Kemudian Ali bin Abi Thalib 5 tahun lebih sehingga genap 30 tahun. <clears throat> Maka disebutkan di zaman Umar bin Khattab di situ sebagian sebagian dari tiangnya yang dari dari apa pohon kurma itu mulai lapuk sehingga diganti oleh Umar bin Khattab. Di zaman Utsman bin Affan ya semakin banyak di situ yang rusak dari dari bangunan Masjid Nabi Wasallam sehingga waktu itu beliau melakukan perubahan sangat banyak ya bahkan disebutkan dibuat batu dan semisalnya dan sebagian ber ya ini mengkritik beliau sehingga beliau menyebutkan hadis tadi paham menyebutkan hadis man dan masjidan Allah lahu baitan fil <clears throat> Ya demikian. Ini keutamaan orang yang bangun masjid walaupun dia meninggal. Karena Nabi menyebutkan khairu buqa'il ard, sebagus-bagus tempat di muka bumi itu adalah apa? Masjid. Demikian juga wasyaru buqa'il ard paling jeleknya paling jeleknya tempat di bumi adalah suk pasar. Walaupun kan berarti seorang yang di pasar itu adalah haram tidak. Tapi Nabi menyebutkan demikian. Ya, bagaimana kita lihat para ulama dulu bekerja juga di pasar. Imam Ahmad mengatakan pada anaknya, ilzamusuk teruslah engkau di pasar ini mencari nafkah dengan tidak minta manusia di tempat yang bagus itu adalah masjid hadis sangat banyak bahwa masjid tempat untuk menuntut ilmu wa mastama qomun fi baitin min buyutillah yasluna kitabullah wa tadarusuna bainhum illa nasalat alaihim sakinah wa hafat minhu rahmah wa hafatumul malaikah ya wa nasalat alaihim sakinah kota yang sangat banyak orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala Kemudian berikutnya yang keenam, man warasa mushafan. Orang yang dia itu mewariskan mushaf. Membeli mushaf Al-Qur'an dibakafkan, dibaca orang, dihafalkan. Bayangkan kalau yang dihafalkan adalah ayat yang sering dibaca. Tentang keutamaan, ya keutamaan seorang ya mengajarkan ilmu juga, mewariskan mushaf juga Al-Qur'an. Coba yang diajarkan itu Al-Fatihah. Sehingga di antara para sahabat <clears throat> seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu disebutkan karena sudah ada hadis khairukum man al Qur'an wa 'allamah sebagus-bagus kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, menghabiskan umurnya untuk mengajarkan Al-Qur'an. Walaupun mungkin ya menyebutkan ikro ikroati bagaimana membaca abata, kemudian mengajari Al-Fatihah, bagaimana Al-Fatihah itu diajarkan pada anak tersebut, anak itu membaca setiap hari di sunat-sunat wajib dia, berapa banyak pahala yang didapatkan. Dengan sekedar mengajarkan Al-Fatihah. Dibaca sholat wajib, sholat sunnah. Orang yang mengajari itu dapat pahala. Orang tuanya mengajarkan dapat pahala. Maka berlomba-lomba dalam hal walaupun itu mungkin kita menganggap sesuatu yang yang sepele. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bagus-bagus kalian adalah bagus-bagus kalian. Di khair ini tidak ada lagi bentuk afdolnya bukan akhyar, tetap khair. Khairukum maknanya adalah sebagus-bagus kalian. Orang yang di itu belajar al dan mengajarkannya. Jangan diremehkan perkara-perkara yang sebenarnya pahalanya besar si Allah SWT. Demikian juga mewariskan Al-Quran. Memberi Al-Quran. Alangkah senangnya kemudian Al-Quran itu dibaca. Bukan Al-Quran yang teronggok ya dalam badan rapi di tempat-tempat buku tidak ada yang menyentuhnya sampai di antara ya mushaf itu ada debunya seakan-akan apa tidak ada seorang pun yang menyentuhnya tapi kalau kemudian dibaca oleh para menghafal Al-Quran sampai mungkin lecek dan sebagainya maka ada suatu kebaikan ya umpamanya sudah mulai rusak diganti dengan yang baru makanya kepala yang besar kemudian yang terakhir Nabi menyebutkan mantara taraka dan salihan yadullahu ba'da mautihi seorang meninggal, meninggalkan anak yang saleh yang mendoakan untuknya ya setelah dia meninggal ini menunjukkan pentingnya juga seseorang mengajarkan anak-anaknya dibimbing kepada jalan yang lurus ini termasuk aset ya termasuk oleh istilah kita ya investasi untuk diharapkan pahala itu terus mengalir bagi dia. Karena pahala dari doa anak yang soleh ya, ya ini doa anak yang soleh itu sampai kepada ya kepada orang tuanya. Sebagai Nabi SAW menyebutkan. Dan tidak muncul itu kecuali dengan apa? Kecuali dengan dengan diajarkan. Bukan kemudian datang begitu saja sehingga dibimbingkan kepada tempat-tempat pembelajaran yang di atas sunnah, di atas bimbingan Nabi SAW, bukan di atas bid'ah kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kemudian ani diharapkan diharapkan menjadi orang yang baik untuk mendoakan orang tuanya walaupun dalam keadaan sudah meninggal. Dan itu juga ada keutamaan anak yang dalam keadaan beribadah pada Allah ketika kecil. Sab'atun yudinul fi nadila inadiluh. Ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menciptakan naungan tersebut untuk menaungi tujuh jenis manusia tersebut. Di antara Nabi menyebutkan syabun nasyabi taatil. Seorang anak kecil dia itu tumbuh di dalam di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa dia itu tumbuh di dalam ketaatan dengan dibimbingkan kepada tempat-tempat yang baik. Bergaul dengan anak-anak yang soleh. Ya, tidak bisa didapatkan ini kecuali dengan apa? Dengan dia itu dibimbingkan pada jalan yang baik. Salam di sini. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa